Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dari mana Bapak? Ya, dari Malang, Jawa Timur. Dengan Bapak siapa? Bapak Roni. Bapak, Roni. Bapak siapa? Bapak Rowi, oh, silakan. Oh, Bapak Roni. Bapak Roni. Ya, Bapak, silakan untuk pertanyaannya dipertanyakan ke Buya. Al-Bajah TV, radioku Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Ini mau tanya untuk hukumnya sholat berjamaah sama nyebarin video Buya ya, ya tanpa izin Buya ini boleh atau tidak ya? Ya, itu saja. Sholat jamaah bagaimana maksudnya? Buku sholat jamaah. Hukumnya, hukumnya sholat berjamaah di masjid itu loh. Baik. Itu bagaimana sama menyebarin video Buya tanpa izin Buya boleh atau tidak? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyebarkan video-video kami sangat diperkenankan syaratnya satu produksinya dari bahan yang bagus nah ini kalau bahannya jelek nanti baru dikasih orang roh rusak diperkenankan untuk disebarkan sebanyak-banyaknya bahkan anda mendapatkan bagian daripada dakwah itu sendiri boleh menyebarkan video-video kami maka sengaja kami tulis nu bagi siapapun yang menyebarkan diizinkan jadi diperkenankan untuk menyebarkan video-video anda fotokopi seribu dua ribu anda bagi-bagi akan tapi dengan catatan mohon CD-nya yang bagus yang kuat sehingga bisa diputar berulang-ulang jangan sampai sekedar hadiah tapi tidak bisa di, diputar kemudian masalah sholat berjamaah di masjid sholat berjamaah menurut madhab kita Imam Ash-Syafi'i dan juga madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sholat berjamaah di sini adalah madhab Syafi'i khususnya ada dua pendapat yang pertama adalah fardu kifayah yang kedua adalah sunnah muakkadah Fardu kifayah itu artinya selagi sudah ada orang yang melakukan berjamaah, maka yang lain tidak berjamaah tidak dosa. Sebagian mengatakan sunnah yang sangat dikukuhkan. Sholat berjamaah. Kecuali menurut madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, sholat berjamaah hukumnya adalah wajib, yang tidak berjamaah hukumnya dosa. Haram. Dan Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung kepada yang demikian itu. Beliau menghimbau untuk kita selalu tekun dalam sholat berjamaah. Akan tapi hendaknya kita sadar bahwasanya selagi ini sunnah yang sangat dikukuhkan, pahalanya besar, tujuh pangkat, tujuh derajat, hendaknya kita bisa terus menekuni sholat berjamaah. Memang sebisa mungkin adalah kita lakukan di tempat-tempat mulia seperti masjid dan yang lainnya. Akan tapi mungkin Anda adalah bekerja di perusahaan. Tidak mungkin Anda pergi ke mas ke masjid. Anda bisa lakukan membuat grup jamaah sendiri di perusahaan Anda antara, antara eh, waktu duhur Anda membuat kelompok kecil berjamaah. Jangan rela Anda melakukan sholat sendiri. Kemudian masalah keutamaan bagi kaum pria memang iya di masjid. Dan bagi wanita pun boleh ke masjid asalkan masjidnya terhormat dan aman. Nah ini kemudian bagi seorang wanita yang ternyata di rumah tidak ada yang menemani berjamaah maka ini adalah sunnah yang kami hadirkan dan ini disepakati oleh para ulama, hendaknya para suami yang sudah melakukan sholat berjamaah di masjid itu, kalau pulang tolonglah ditemani istrimu, menemani istri dengan sholat berjamaah itu juga sunnah dan pahalanya luar biasa. Jangan istrinya suruh melahirkan saja sama gendong anak, nggak pernah ngerasain sholat berjamaah, nggak bisa ke masjid, ya kan karena ada anak-anaknya. Saya sang suami khusuk di masjid, kalau pulang nggak pernah nemeni, tolong ini. Namanya sholat wadah. Ada dua hadis riwayat Imam Tirmidzi menceritakan tentang sholat muadah yang disunnahkan, mengulang sholat dengan berjamaah untuk menolong orang. Menolong istri. Anda selesai assalamualaikum sholat di masjid, pulang ke rumah atau sebelum karena masjidnya agak lambat, sholat dulu dengan istri di, di rumah. Setelah itu Anda pergi masjid mendapatkan semuanya. Jadi sholat di masjid adalah sunnah yang sangat dikukuh. Sholat berjamaah sunnah dikukuhkan. Kalau dilakukan di masjid lebih besar lagi pahalanya Jangan hanya kita mengatakan, oh cuman sunnah saja. Oh enggak, kita hilang syiar. Hilang kemuliaan. Hilang kebaikan. Yang 27 itu. Baik, itu hukum sholat berjamaah. Menurut mata kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Cuman biasanya orang kalau sudah mengentai sunnah itu kayak enteng. Kayak sudah punya surga. Jadi ngentengin urusan kesun, kesunahan. Maka kami himbu. Selagi anda tidak bisa datang ke masjid, jangan membiasakan sholat sendiri. Susah diterima oleh Allah. Tapi dengan berjamaah, membuat kelompok. Kalau terlambat membuat kelompok. Sehingga sampai dianjurkan untuk nolong. Misalnya Anda datang ke masjid, kok sudah selesai sholat berjamaah? Maka apa? Salah satu yang sudah sholat hendaknya menemani. Ini pernah data terjadi pada zaman Nabi. Ada satu orang sholat terlambat sholat di masjid. Masjid sudah selesai sholat. Orang itu sendirian. Nabi kasihan melihat orang tersebut. Lalu Nabi mengatakan, "Man saya tasaddaq bihadar rojul fal yusallimah. Yang mau sedekah dengan laki-laki yang baru datang ini hendaknya yang mau sedekah dengan laki-laki ini hendaknya membantu untuk menemani sholat diajarkan oleh Nabi maka yang sudah sholat temani pak mau sholat dengan saya ayo temani Allah ukhwa indah ya sholat mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah syaratnya yang kedua berjamaah mengulang sholat salatnya yang kedua berjamaah dan kelompoknya berbeda jangan sampai menjadi bid'ah nanti habis sholat sholat lagi Lu ngapain sholat sholat lagi itu nyeksa itu haram itu bid'ah nyeksa orang habis sholat duhur sholat duhur lagi Ngapain? Oh mengulang sholat kata Buya Yahya. Oh, bukan itu. Ente salah paham. Jadi mengulang sholat dengan kelompok yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan tujuan untuk menolong. Ini adalah dianjurkan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. wabarakatuh.